Sunan at tirmidhi Kitab ini juga terkenal dengan nama Jami at tirmidhi at tirmidhi rahimahullah menyusunnya berdasarkan dengan bab-bab fikih. Beliau menjelaskan derajat sohih, hasan atau do'if setiap hadis pada tempatnya masing-masing dan menjelaskan sisi kelemahannya. Beliau juga menjelaskan ulama yang beliau ambil pendapatnya baik dari kalangan sahabat atau selainnya. Di akhir kitab tersebut, beliau menyusun sebuah kitab yang membahas tentang ilmu ilal dan di dalamnya beliau mengumpulkan berbagai faidah yang penting. Beliau berkata, semua hadis yang terdapat dalam kitab ini dapat diamalkan. Sebagian ulama telah berdalil dengannya kecuali dua hadis yaitu hadis Ibnu Abbas anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam jama'a baina dhuhra wal ashra bil madinati wal maghriba wal isya'a min ghairi khaufin wala safarin bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjamak sholat duhur dan asar maghrib dan isya di Madinah bukan karena takut dan bukan pula karena safar. Dan hadis Idza syariba fajliduhu fa in ada firrabiati faqtuluhu. Jika seseorang minum khamar, cambuklah. Kemudian jika masih mengulang lagi pada kali yang keempat, maka bunuhlah. Dalam kitab ini terdapat berbagai faidah dalam bidang fikih dan hadis yang tidak ada dalam kitab yang lain. Para ulama dari Hijaz, Irak, dan Khurasan menilainya sebagai kitab yang bagus. Tatkala penyusunnya menyodorkan kitab ini kepada mereka. Ibnu Rajab berkata, Ketahuilah bahwa At-Tirmidzi mentakhrij hadis sahih, Hasan, dan Gharib dalam kitabnya namun sebagian hadis gharib yang beliau takhrid berderajat munkar. Khususnya dalam kitab Al-Fadha'il. Meskipun demikian, pada umumnya hal itu beliau jelaskan. Setahu saya beliau tidak mentakhrid hadis dari perawi yang dituduh berdusta dan telah disepakati sebagai perawi yang tertuduh berdusta jika bersendirian dalam meriwayatkan hadis. Memang benar terkadang beliau mentakhrid hadis dari perawi yang hafalannya jelek dan dari perawi yang kebanyakan hadisnya lemah. Tetapi biasanya beliau menjelaskan hal itu dan tidak mendiamkannya. At-Tirmizi bernama Abu Isha Muhammad bin Isa bin Surah As-Sulami at tirmizi Beliau dilahirkan di Tirmidh sebuah kota di ujung Jaihun pada tahun 209 Hijriah. Beliau berkeliling ke seluruh negeri dan mendengar hadis dari penduduk Hijaz, Irak, dan Khurasan. Para ulama sepakat atas keimaman dan kemuliaan beliau. Bahkan Al-Bukhari pun bersandar pada periwayatannya dan mengambil riwayat darinya padahal Al-Bukhari merupakan salah satu gurunya. Imam At-Tirmidzi meninggal pada tahun 279 Hijriah dalam usia 70 tahun. Beliau menghasilkan karya-karya yang sangat bermanfaat dalam bidang ilal dan selainnya. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya dan memberinya balasan yang lebih baik.